Inilah Karimata FM Waktu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah kenumang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Tapi kelak uh, aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, Adi. Uh, uh, barangkali uh, saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan. Putra the Langit Panangara. berkeinginan seperti itu akan merepotkan sekali. Baginda tentu akan marah kepadaku. Lalu, apakah yang akan kau lakukan jika kau menghadapi keadaan yang seperti itu? Tentu sangat tidak bijak. Kalau kau memaksa Tuan Putri untuk menuruti kendaku, Wah, merepotkan sekali kakak. Yang mungkin kita lakukan adalah dengan membantu Tuan Putri mengendapkan hatinya menyarankan kepada Tuan Putri untuk mau mempertimbangkan lebih jauh lagi. Sebenarnya, yang kita saksikan tak lebih adalah sebuah persoalan keluarga. Tetapi karena keluarga itu menyangkut Sri Baginda, Raja Singasari, maka semua orang bagai ikut terlibat karenanya. Iya, benar. Jika Tuan Putri Kendedes tidak bersedia kembali ke Singasari, maka keadaan akan semakin kacau. Ken Umang akan berbuat seenaknya. Yang mungkin akan beranggapan bahwa istri raja hanya ia seorang. Bahkan Ken Umang akan mempengaruhi Baginda untuk mengangkatnya sebagai Garwa Prameswari atau Permesuri. Jika Ken Umang diangkat menjadi Permesuri, maka dengan sendirinya anak yang lahir dari rahimnya akan menjadi Pangeran Pati. Dengan demikian jelas, Keinginan Tuan Putri Kendedes yang tidak ingin kembali ke Singasari itu harus dicegah. Bahkan bagaimanapun caranya, Anusapati harus mendapatkan kembali haknya sebagai Pangeran Pati. Kita semua berkewajiban untuk membantu meletakkan hal itu pada tempat dan keadaan yang seharusnya. Ya, benar. bisa dipergunakan oleh Diposari dan lebih-lebih Rudra Bondo yang terluka untuk beristirahat sebaik-baiknya setelah mereka mengalami keletihan dan penat yang luar biasa karena memanjat tingginya Gunung Kelut. Namun manakala pagi tiba, mereka tidak sampai harus kedahuluan sinar matahari untuk membersihkan diri. Gunung Kangsir. Sebenarnya lah, alasan kepergianku meninggalkan kepada Baginda untuk menengok kampung halaman ini adalah sebuah cara agar aku bisa pergi ke Gunung Kangsir. Aku akan membawa Anusopati pulang. Dan untuk selanjutnya, izinkan aku tinggal bersama ayah di sini. Aku tidak mungkin kembali ke istana telah bersuami, Gendedes, telah ada orang yang memilih hak atas dirimu. Orang itu bukan lagi ayahmu. supaya kau harus mempertimbangkan kembali keinginanmu itu. Apa yang kau lakukan itu menyelesaikan masalah, Kendedes. Tetapi, apakah aku harus membiarkan anakku berada di dalam bahaya? Apakah ayah tega? Cucu ayah diintai setiap waktu untuk dibunuh. Ayah, bermula aku adalah gadis dari Panawiji. Maka biarlah aku kembali ke asalku di Panawiji. Aku tidak perlu merasa canggung dan aneh dengan asal muasalku. Aku pernah menjadi istri seorang aku dan bahkan seorang raja. Tidak, Ayah. Aku tidak akan kembali ke istana lagi. Aku akan kembali tinggal bersama Ayah di sini. Baiklah, Kendetes. Keinginanmu pergi Abidin. Kau harus membicarakannya lebih dulu dengan Sri Baginda. Ayahmu tidak mau menjadi tudingan kesalahan. Pagi ini, aku berkeinginan untuk melanjutkan perjalanan ke kaki Gunung Kangsir. Konon kabar yang aku terima, anakku sekarang berada di sana, di dalam asuhan seorang panembahan yang baik hati. Bagaimana? Kami semua akan mengawal Tuan Putri. Terima kasih. Dan bagaimana denganmu Kakang Senopati di Posari dan Rudro Bondo? Amba Tuan Putri. Hamba sangat sependapat jika Tuan Putri memutuskan untuk pergi ke kaki Gunung Gangsir. Menengok putra Tuan Putri yang berada di sana. Namun, hamba berdua mohon maaf. Karena harus segera kembali ke Singasari melaporkan tugas hamba kepada si Baginda. Dengan demikian, tidak bisa ikut mengantar dan mengawal hingga sampai kepada Padepokan Dandang Kandaga. Tidak apa Kakang Senopati di Posari. Aku memaklumi hal itu. Kakang memang seharusnya lebih mementingkan tugas dari Baginda. sesaat setelah Dedes yang diiringi sekelompok prajurit di bawah pimpinan Senopati Panengger berangkat menuju ke kaki Gunung Gangsir. Rudra Bondo dan Diposari juga meminta diri kepada Empu Purwa Surya Suci untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Singasari. rombongan Senopati Panengger yang mengawal sebuah kereta kuda menuju ke Gunung Gangsir dan juga mengiringi Diposari dan Rudro Bondo yang menuju ke Singasari. Hingga tidak terasa, seharian waktu telah lewat dan sore berikutnya pun datang. Dua ekor kuda yang ditunggangi kedua Senopati Pinilih itu bergerak memasuki gerbang kota raja beberapa orang prajurit yang mengenal kedua senopati itu melambaikan tangannya. Apakah kita akan masuk istana? Aku merasa penasaran kami segera membuktikan apakah keris itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh Paman putut Gajah kembali pada pemiliknya. Tetapi sebaiknya kita singgah dulu ke rumah. Kita memerlukan membersihkan diri dan berganti pakaian. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. mengaturkan sembah, Tuanku. Aku terima sembahmu. Hamba juga mengaturkan sembah, Tuanku. Aku terima, Rudrobondo. Senopati Diposari dan Rudra Bondo telah berada di Paseban dalam istana. Baginda yang menerima laporan kehadiran kedua Senopati itu segera hasil perjalanan mereka. di Posari melirik ke pinggang Sri Rajasa. Namun Baginda Singasari itu ternyata tidak mengenakan sebuah keris. Benarkah kau baru saja datang di Posari dan Rudel Bondo? Hamba tuanku. Di saat hari menjelang sore, hamba memasuki gerbang tapal batas kota Raja Singasari. Kami berdua memerlukan singgah di rumah untuk membersihkan diri. Bagaimana dengan tugasmu? Hamba tuanku. Hamba berdua dengan Kakang Senopati Rudubondo telah berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan tugas tuanku. Namun, di luar kemampuan hamba jika terjadi sesuatu yang aneh pada kris itu. Kami berdua berhasil memanjat sampai puncak gunung kelut. Namun kris itu lenyap tiada bekasnya. Ketika hamba lemparkan ke dalam kawah. Hmm, benar apa yang dikatakan oleh Adi di posari tuanku. Keris itu raib menjelang menyentuh permukaan kawah meninggalkan asap kekuning-kuningan. Kapankah peristiwa itu terjadi? Kemarin, di saat tengah hari tuanku. Oh, sebuah kejadian yang aneh. Sama anehnya dengan ketika kemarin siang, keris itu tiba-tiba sudah berada di pangkuanku. Senopati Diposari dan Rudra Bondo terkejut mendengar jawaban dari rajanya. Dengan demikian terjawab sudah teka-teki yang selama ini menggoda mereka. Ternyata benar, seperti yang telah dikatakan oleh putut gajah wengker yang menyusul ke kaki gunung kelut. Ternyata keris itu memang mempunyai jiwa dan kehendak. Keris yang dibuang ke kawah gunung itu ternyata kembali kepada pemiliknya. Senopati Diposari dan Rudro Pondo diam menunggu. aneh. Demikian juga denganku. Aku terkejut ketika keris itu tiba-tiba telah berada di pangkuanku. Namun dari semua keanehan itu, nampaknya hanya ada sebuah jawaban, yaitu keris itu tidak mau dilarung. Keris itu memilih kembali kepadaku. Hamba tuanku, semula hamba memang menduga demikian. Keyakinan itu kini menjadi jelas setelah tuanku sendiri yang mengatakan. Kenapa dengan lenganmu, Rudro Bondo? terluka karena ulah dua orang begal yang berusaha merebut keris itu, tuanku. Begal? Mencoba merebut keris itu? Benar. Dan itulah yang hamba rasakan aneh, tuanku. Karena ada orang yang bisa mengetahui kami membawa sebuah keris yang dahsyat. Yang akan kami larung ke kawah Gunung Kelut. Aku tidak merasa menceritakan hal itu kepada siapapun. Namun pada kenyataannya, kami memang telah dihadang oleh dua orang begal, tuanku. Mereka bernama Lambong dan Samberbulu. Lambong? benar, tuanku. Oh, bukankah kau yang sudah menangkap keduanya dan kemudian mengirimkannya kemari? Kami? Iya. Bukankah kau telah melumpuhkan mereka dan kemudian kau meminta bantuan seseorang untuk membawa dua tawanan itu kemari? Sari dan Rudra Bondo terkejut. Mereka saling pandang. Baginda segera tahu bahwa kedua senopatinya itu kebingungan karena tidak merasa melakukan. Baginda mengangguk-anggukan kepala. Apakah kalian tidak merasa melakukan itu? Hamba tuanku. Kedua orang itu melarikan diri. Kami tidak berhasil menangkapnya. Adalah aneh. Jika kemudian ada orang yang membawa kedua orang itu ke istana dan mengatakan kami berdualah yang telah menangkap mereka. Nampaknya ada sesuatu yang telah terjadi pada kalian. Coba ceritakan. Hamba tuanku, di dalam perjalanan kami berdua dicegat oleh perampok. Kami berhasil mengatasi perampok itu. Lalu muncul Lambong dan bulung yang langsung membunuh mereka dengan alasan karena tidak telaten. Kedua orang itu berilmu sangat tinggi, tuanku. Hamba berdua mengalami kesulitan untuk mengalahkan mereka. Hingga kemudian hamba terpaksa mencabut keris Empu Gandring. Hmm. Lalu hamba bagikan kesurupan. Pengaruh keris itu sedemikian dahsyatnya mencengkram diri hamba. Hamba merasa kemampuan kanuragan hamba menjadi berlipat-lipat hingga kemudian kedua orang itu kewalahan dan melarikan diri. Pengaruh luar biasa dari keris itu hampir saja membuat hamba lupa diri. Hamba nyaris membunuh Adi di Posari. Kenapa? Hamba dipengaruhi sedemikian rupa oleh keris itu. Seolah-olah keris itu harus menghirup darah. Demikian ia keluar dari warangkanya. Namun untunglah, pada saat itu muncul seseorang yang mencegah perbuatan hamba. Meski dengan cara melukai lengan hamba ini. Apa yang dilakukannya? Dan siapa orang itu? Orang itu melempar pisau pada lengan hamba tuanku. Orang itu mengenakan jubah berwarna merah. dada Ken Arok berdesir mendengar jawaban itu. Bagaimanapun juga, sosok berjubah merah yang ia kenal dengan baik siapa sebenarnya membuat jantungnya serasa berpacu lebih kencang. Ken Arok mengangguk-angguk, sementara Posari merasa cemas. Andai kata Rudra Bondo menceritakan kesinggahannya di kaki Gunung Gangsir. mati bunuh diri di penjara. Akan tetapi tuanku, benarkah mereka mati bunuh diri tuanku? Apakah kau mempunyai dugaan lain? Barangkali ia mati karena dibunuh. Hmm. Lalu siapa orang yang melakukannya? Menurutmu siapa? Tentu orang yang berada di belakangnya, tuanku. Orang yang memerintahkan untuk mencegat hamba berdua. Orang itu juga mengetahui perintah yang tuanku berikan kepada hamba untuk melarung keris itu di kawah kelut. Jangan kau menduga macam-macam di Posari. Kau kira aku yang melakukannya. Kau pikir apa keuntunganku jika aku melakukan itu? Hmm? Ampun, tuanku. Tentu hamba tidak menduga bahwa Tuanku lah orangnya yang telah melakukan itu. Sebenarnya lah tuanku. Kami berdua mempunyai sebuah dugaan yang mengarah. Siapa? Lambong dan Samberbulung itu menyebut-nyebut sebuah nama. Mereka menyebut nama Kakang Aji sebagai orang yang memerintahkan mereka melakukan pencegatan pada kami berdua untuk merebut keris Empu Gandring. Lalu siapa yang disebut sebagai Kakang Aji itu? Bagaimana jika orang itu adalah Kiai Paraji Gading, tamu dari Tuan Putri Kenuma? mungkin Tuan Putri Baginda menceritakan tugas yang kami emban itu kepada Tuan Putri Kenumang, Dan dengan demikian, ada kemungkinan pula Tuan Putri Ken Umang menceritakan kembali kepada Kiai Paraji Gading, Dan orang itulah yang kemudian memerintahkan kepada orang-orangnya, yaitu Lambong dan Samar Wulung untuk mencegat hamba. Nampaknya orang berjubah merah itu tahu persis bahwa orang yang berada di belakang kedua orang itu berada di dalam istana itulah sebabnya kedua orang itu dikirimkan kemari. Dan tampaknya pula, kedua orang itu dibunuh adalah untuk menghilangkan jejak. Jangan sampai kedua orang itu bisa diperas keterangannya. Nah, demikianlah Tuanku. Hmm, masuk akal. Tetapi aku tidak merasa menceritakan apapun kepada siapapun tentang tugas yang kalian bawa itu. Juga kepada Ken Umang. Tetapi entahlah, Barangkali aku lupa. Namun demikian aku akan menelusurinya. Sebab bagaimanapun juga usaha pencegatan atas kalian dan lebih-lebih usaha untuk merebut keris empu gandreng itu dari tangan kalian. Itu sama halnya dengan melecehkan aku, Raja Singasari. Hamba tuanku. Orang itu masih berada di dalam istana. Namun untuk sementara aku tidak akan memanggilnya. Aku akan memerintahkan untuk selalu mengawasi orang itu. Juga mohon dipertimbangkan, tuanku. Orang yang bernama Paraji Gading itu menguasai sebuah ilmu yang langka, yang hanya orang tertentu saja yang menguasainya. Ilmu yang membuat orang bisa menghilang. Panglimunan. Iya, aku tahu itu. Paraji Gading bisa menguasai ilmu itu karena ia berasal dari perguruan pesanggaran. Sebuah perguruan yang belum lama ini dilanda kemelut sengketa. Seorang murid dari perguruan itu yang bernama Kamaswara juga mampu melakukannya. Dia bisa menghilang. Eh, bukankah kau mengenalnya di Posari? Hamba, tuanku. Hamba mengenal pemuda itu. Seorang pemuda yang luar biasa. Yang pada waktu itu membantu aku Tunggul Ametung untuk meredakan perbuatan perampok yang meresahkan. Perampok Budiman yang membagi-bagikan hasil rampokannya. Perampok yang mengaku bernama Boga Sampir, yang setiap perbuatannya selalu meninggalkan ciri-ciri yang gampang untuk diingat. Berkuda putih dan berjubah putih. membuat Perang Kertajaya. Perampok berkuda putih dan berjubah putih untuk beberapa saat lamanya telah membuat pening Kertajaya. Maka demikianlah pembicaraan antara Diposari, Rudra Bondo dan Ken Arok terus berlangsung. Namun dengan pintarnya, Diposari dan Rudra Bondo tidak menyebut kunjungannya kepada Pokan Dandang Kandaga. Sementara sang waktu terus beranjak lewat, kita baru akan sampai di padepokan itu. Apakah tidak sebaiknya kita beristirahat? Kasihan para prajurit. Seharian kita berjalan tanpa beristirahat. Jika Tuan Putri mengizinkan, hamba akan memerintahkan kepada para prajurit untuk beristirahat dan membangun perkemahan di sini. Aku tidak keberatan, Senopati. Hmm. bertugas mengurusi ransum, mempersiapkan makanan untuk semua prajurit yang ada, dan waktu pun terus bergerak. kemahan Tuan Putri Kendedes itu tidak memadai. Dengan mudah air akan menerobos ke dalam kemah. Apakah tidak sebaiknya sebelum hujan itu terjadi, segera diambil tindakan langkah pengaman, Kilura? Hmm. Kau benar, Pak Jui. Satu hal lagi, aku mencurigai sungai ini. Sungai? Mengapa kau curigai? Iya, sungai di lereng gunung. Ada kalanya melahirkan hal-hal yang tidak terduga. Banjir bandang misalnya sebelum aku menjadi prajurit. Barangkali aku menyaksikan sungai yang mengamuk ketika hujan yang besar dan deras tiba. Hmm, mengapa pendapatmu itu tidak kau sampaikan dari tadi? Tadi belum mendung, Kilura. Iya. Apakah dengan demikian berarti kita harus memindahkan kemah Tuan Putri Kendedes itu? Hah? Itu salah satu kemungkinan, Kilura. Baiklah. Aku akan sampaikan pendapatmu itu kepada Senopati Panengger. Senopati itu nantinya yang akan mengambil keputusan atas apa yang harus kita lakukan. Prajurit berpangkat lurah itu bermaksud beranjak berdiri ketika seorang prajurit mendatanginya dengan membawa seorang lelaki yang tidak dikenalnya. Siapa orang itu? Orang ini mengaku bernama Ki Pandewikan Lurah. Hmm. Memaksa untuk bertemu dengan Senopati. Apa yang diinginkannya? Silakan Lurah menanyai. Namamu? Namaku Pandewikan Lurah. Namamu menunjukkan kalau keperluan apa kau menemui kami di sini, Eh? Tahukah kau siapakah kami? Saya tahu, Tuan. Tuan-tuan semuanya adalah prajurit Singasari yang nampaknya sedang mengawal seorang perempuan. Hmm. Lalu apa maksudmu? Saya tidak bermaksud jelek, Tuan. Saya justru ingin mengingatkan Tuan bahwa tempat ini berbahaya untuk berkemah. Bahaya apa? Jika bahaya itu berasal dari segerombolan perampok, tentu itu bukan masalah bagi tuan semuanya. Karena dengan mudah tuan-tuan akan mengatasi serangan perampok, berapapun jumlahnya, atau bagaimanapun ganasnya. Tuan-tuan, saat ini langit sedang mendung dan hujan akan segera turun. Jika air ini meluap, air tiba-tiba turun, tidak terduga dari arah hulu. Meski tuan semuanya adalah prajurit Pinocchio, maka tuan akan terlambat menyadari apa yang terjadi. prajurit itu telah kembali bersama Senopati Panangker ketika hujan turun. Ya. Sangat berbahaya. Air bah yang turun sanggup menghanyutkan batu sebesar gajah sekalipun. Ah, terima kasih untuk saranmu itu di sana, Pandewikan. Menurut pendapatmu, di manakah tempat yang aman untuk kami? Atau mungkin kau memiliki sebuah rumah di sekitar tempat ini, Kipandi? Kalau kau tidak keberatan, kami hanya akan menitipkan junjungan kami itu untuk berseru melibatkan kami para prajurit, Kisanak tidak perlu memikirkan. Kewajiban saya atas sesama adalah untuk saling menolong. Mari, di balik bukit itulah saya tinggal. memastikan keadaan, menimbang tempat itu memang berbahaya untuk mendirikan perkemahan. Mendung semakin tebal, oncor yang dinyalakan bahkan tidak sanggup untuk menerangi tempat itu. Kilat yang kemudian disusul dengan ledakan petir mendorong Senopati Pananggar untuk segera mengambil tindakan.